بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah. Kita masih membahas pembahasan at-taubah, taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah ibadah yang mulia. Allah Azza wa Jal yang akan memberikan taufik dan bimbingannya kepada seorang hamba agar dia bisa bertaubat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang akan menerima taubat itu wa huwa alladhi yaqbalu taubata an dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan menerima taubat dari hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat innallaha yuhibbut tawwabin sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan ini merupakan sebuah ibadah yang pantas dijadikan momen untuk saling mengingatkan di antara sesama karena masing-masing dari kita tidak ada yang lebih baik, lebih suci dari yang lain. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia lepas dari salah dan dosa. Sekaligus tidak ada orang yang bisa menjamin dia telah berhasil dan sukses diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kendati pun demikian, proses saling mengingatkan perlu digalakkan. Salah seorang ulama tabi'in mengatakan, "Lau kana al-mar'u لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ma amara ahadun bima'rufin wala naha an munkar. Kalau seandainya seseorang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar sampai dia betul-betul suci, tidak memiliki dosa sedikit pun maka tidak akan ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena semua orang tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan wa sadaqa rahimahullah. Betul apa yang beliau sampaikan. Wa man la yakunu fi syai'. Siapa orang yang bisa terlepas dari sebuah dosa. Artinya, orang yang saling mengingatkan pula bukan berarti dia telah bersih dan sukses dalam melaksanakan taubat. Akan tetapi taubat ini sebagaimana ibadah lainnya perlu dilakukan terus-menerus, perlu ditingkatkan dan perlu dilestarikan agar kita bisa senantiasa memperbaiki diri dan selalu bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan kita bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita membahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keistimewaan taubat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan orang yang mau melakukannya. Wa an Abi Hamzah أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد wa في أرض فلاه متفق عليه. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik al pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia dengan taubat seorang hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang kehilangan tunggangannya ketika dia berada di tengah padang yang tandus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah." فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لرجالا إمام مسلم رحمه الله Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala lebih berbahagia dengan taubat seorang hambanya ketika hamba itu kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gambaran seorang di antara kalian yang sedang berada di atas tunggangannya dia menempuh perjalanan di tengah padang yang tandus tidak ada air tidak ada orang tidak ada tempat untuk berteduh dan sebagainya akan tetapi tiba-tiba ontanya lepas. Padahal ia membawa makanan dan minuman semua diletakkan di atas onta itu. Maka dia pun putus asa karena kehidupannya sudah tidak bisa dijamin kembali. Maka ia pun berteduh di bawah pohon. Dalam keadaan dia sudah berputus asa dari tunggangannya yang lepas. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, ketika dia sudah putus asa dengan apa yang dia miliki yang paling berharga dalam kondisi di tengah padang pasir yang tidak ada fasilitas apapun. Tiba-tiba tunggangannya kembali, tiba-tiba berada di hadapan matanya, maka dia pun raih tali kengkang ontanya. Lalu dia pun berbicara karena saking bahagianya dengan perkataan yang salah dia mengatakan ya Allah engkau adalah budakku atau hambaku dan aku adalah Rabbmu Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min shiddatil farah. Orang itu sampai bisa berbicara salah seperti ini karena dia saking bahagianya sehingga dia tidak sadar apa yang dia bicarakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan di siang hari mendapatkan kesempatan untuk bertaubat di malam hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan tangannya pada siang hari agar orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan di malam hari memiliki kesempatan untuk bertaubat di siang hari dan itu akan berlanjut sampai matahari akan terbit dari arah tenggelamnya yaitu dari arah barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan dua sahabat yang meriwayatkan dua hadis ini telah kita bahas biografi masing-masing mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang yang selalu mengikuti Rasul sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun beliau menjadi pembantunya. Beliau juga orang yang membuktikan cintanya. Pernah kita bahas bahwa beliau mengatakan, "Fa inni uhibbullaha wa rasulahu fa arju an uhsyara ma'ahum. Inni uhibbuhum wa illam a'mal bi'amalihim." dalam riwayat dikatakan fa inni uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar. Aku cinta Allah Subhanahu wa taala, aku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku cinta Abu Bakar dan Umar dan aku berharap aku akan dikumpulkan bersama mereka di surga karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat. Sekalipun kata Anas Malik, aku tidak bisa beramal seperti amalan Rasul, sallallahu alaihi wasallam amalan Abu Bakar dan Umar. Abu Musa Al-Asy'ari juga pernah kita bahas sebelumnya. Beliau adalah seorang qurra, seorang qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ahli baca Al-Qur'an. Beliau sampai dikatakan laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud karena bagus suaranya akhirnya dikatakan engkau telah mendapatkan salah satu seruling yang dimiliki oleh keluarga Nabi Dawud. Ikhwah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Dalam hadis ini merupakan gambaran betapa tinggi dan mulianya kedudukan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia manakala ada salah satu hambanya yang bertaubat kepadanya. Padahal taubat merupakan taufik dari Allah, merupakan petunjuk dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kesadaran seseorang untuk bertaubat. Lalu Allah yang akan menerima taubat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebijaksanaan dan maha pemurahnya menyukai sekali hamba yang bertaubat melebihi seseorang yang kehilangan harta yang paling berharga dalam kondisi yang paling membutuhkan lalu dia dapatkan kembali hartanya yang hilang otomatis dia akan bahagia sekali bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ia sampai salah berbicara salah berucap karena saking bahagianya akan tetapi ternyata itu masih kalah dibanding bahagia Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingannya agar kita bisa merealisasikan ibadah sesuai dengan tuntunan yang benar dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin